ini dinisbahkan atau berkaitannya dengan terkaitnya dengan umur dunia sepanjang yang telah lewat yang telah berlalu yang telah ditempuh oleh umat-umat yang sebelum kita. Umat ini cuma diberi waktu dari asar sampai maghrib. Ini perbandingan dengan umur satu hari. Dengan satu hari dibandingkan dengan umur dunia setelah secara secara menyeluruh dari wujudnya dunia sejak zaman Adam alaihissalam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka yang paling terbanyak telah menempuh kehidupan di dunia ini dari umat ke umat terus menerus dari rasul ke rasul dari nabi ke nabi sampai nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka yang paling terbanyak mengambil waktu umur dunia sedangkan umat ini cuma diberi dari perbandingannya asar sampai maghrib akan jelaskan tentang perkiraan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh Saben Bas. <clears throat> Tapi pada halaman 379 perhatikan. Soalun. Ini berkata al-jami. Jami ini yang mengumpulkan sarah ini. Muhammad bin Abkar Al-Qur'ani Alhamdulillah Ta'ala dari tilmidnya Syekh Bas Muhammad bin Abkar Al-Qur'ani. Beliau mengumpulkan suara ini dari kaset. Di antara yang termuat dalam kaset terusnya saya bin dalam kitab ini yaitu ada pertanyaan dari muridnya soalun perhatikan ini soalun min badi talabah min badi al hadirin apa Allah angka ya syekh ini jumlah doa ya sebelum bertanya menyampaikan dulu kepada beliau berupa apa? Semoga Allah memaafkan engkau ya Syekh. Mengampuni engkau ya Syekh. Isi pertanyaannya, ma yuqadu min hadal hadisi qasru a'mali hadil ummah ma yuqadu min al hadisi qasru a'mali hadil ummah min al asr ila al ghurub ila ghurub syams maknanya? Bisakah diambil dari hadis ini tentang pendeknya umurnya umat ini? Nah, berarti umat, umurnya umat ini sudah pendek. Kalau bisa, bisa nggak diambil dari hadis ini bahwasanya umurnya umat ini sangat cukup pendek. Kenapa? Karena tertuang dalam hadis ini minal asr ila ghuribis dari asar sampai terbenamnya matahari bisa di, bisakah diambil faedah bahwasanya umurnya umat ini adalah pendek dari potongan hadis ini. Apa itu? Allah memberikan waktu kepada umat ini ditinjau dari sisi panjangnya umur dunia cuma perkiraannya dari waktu asar sampai maghrib. Bisakah diambil faedah dari potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya umur ini umat ini adalah pendek. Artinya afrodnya umat ini, masing-masing umat, masing-masing manusia dari umatnya Muhammad SAW umurnya pendek dibanding dengan umat yang telah lalu. Mereka lebih panjang, mungkin ratusan tahun. Kita dari zaman SAW sampai kita ini ya umur 100 tahun sudah panjang. 120 tahun sudah panjang sekali. Rata-rata umur 80 sudah panjang. Nah, padahal umurnya umat ini adalah cuma sekitar 60 sampai 7, 70. Ini mayoritasnya. Berarti bisakah diambil dari faedah tadi tentang waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita cuma dari asar sampai maghrib dibandingkan dengan umur dunia secara menyeluruh. Berarti umur umat ini telah pendek-pendek. Jadi umurnya umatnya Muhammad pendek-pendek, gak ada yang panjang. Jawabannya al-jawab mahalun nadharin. Nah, itu masih bisa ditinjau lagi. Maknanya bukan istidlal yang musallam. Bukan istidlal yang langsung diterima. Dari al-asr ilal guru. Berarti menunjukkan umurnya umat ini pendek. Dari masing fulan-fulan fulannya itu pendek. Itu mahalun nador. Bukan perkara yang musallam. Bukan perkara yang langsung diterima. Ya, bukan. Tapi yang dimaksud dari minal asr ila gurbi samas anna muddataha aqallu mimma madha. Anna muddataha aqallu mimma madha. Mudda itu waktu. Pemana muda Waktu. Jadi kalau antum ditanya, kam muddatan jalasta fi sukian? Berapa waktu engkau duduk di Sugian Namanya mudda Jawabannya apa? Muddatun qalilatun atau muddatun tawilatun ataupun baina-baina. Ya, sedang-sedang, enggak panjang, enggak lama, enggak pendek ya sedang. Itu namanya apa? Bisa kemudian mudatun tawil ataupun sanata ini Serasa sanawat. Arba sanawat itu namanya apa? Jawaban dari menggunakan muddah. Kam muddah. Apa? Berapa waktu yang kau gunakan dalam dars selama kamu di Sukian sanata ini salah sanawat dan semisalnya maafum itu jadi anna muddataha aqallu mimma madha. Bahwasanya waktunya umat ini diberikan hidup di dunia ini mengambil waktu dunia dari zamannya Nabi sampai sekarang sampai terbenamnya sampai apa sampai sampai kiamat kubro waktunya cuma sekitar seperempat atau seperlima umur dunia akan datang penjelasannya maka dikatakan akal memadok Jadi kalau seperlima itu berapa sisanya? Kalau seperempat berapa sisanya? Tiga per perempat. Kalau seperlima? Eh? Empat per perlima. Paham tak? Kalau sepertiga berarti dua pertiganya telah diambil oleh umat yang lalu. Maafum? Ah. al baki minal mudda qalilun Menal muda, yakni min umur dunia. Yang tersisa dari umur dunia cuma sedikit. Yang terbanyak telah dilalui oleh umat yang sebelum kita. Dari zaman Adam sampai diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi itu di muka bumi sebagai seorang rasul. Bisa dipahami? Hah? Ayo. Al-baqi minal muddah, yakni al-baqi min umri dunia Al-baqi min umurid dunia kolilun. Sisa dari umur dunia ini cuma sedikit yang digunakan oleh umat ini. Umatnya Rasulullah. Hadal wal murad itulah yang dimaksud. Hadal muradu. Itu yang dimaksud dengan umat ini menjalani waktu yang diberikan oleh Allah cuma dari waktu asar sampai maghrib. Pertimbangannya dibanding dengan umat sebelumnya dari asar sampai terus ke belakang digunakan oleh umat yang telah lalu. Amma qasrul ahmar makhudatun min adilatin ukhra. Adapun pendeknya umurnya umat ini bukan diambil dari hadis ini, tapi diambil dari dalil-dalil yang lain. Nah, itu maksudnya. Adapun pendeknya umur umat ini dari sisi masing-masing orang semayoritasnya mayoritasnya manusia itu diambil dari dalil-dalil yang lain. Antum duduk jangan ngurusi laron sampai gigi. Eh, duduk lunggu. Laron kok urusi ronor ini ronor ini. Baik, perhatikan. Mau dikatakan amma qasrul a'mari ma'khudatun min asilatin ukhra. Adapun mayoritasnya umat ini dikatakan pendek dibanding dengan umat yang telah lalu mereka diberi umur yang panjang per orang-orangnya itu diambil dari dalil-dalil yang lain. Mafhum? Mungkin umat yang lalu bisa berumur 150 tahun, 200 tahun per orangnya. Masing-masing orangnya. Ini bisa jadi. Tapi kalau umat ini ya, ma baina sittin sab'in, antara 60 sampai 70 tahunan ini mayoritasnya. Mahfum itu? Dan meninggal. Tapi itu bukan diambil dari dalil yang sekarang kita baca. Innama hukum fi man salafa minal umam kama banal asr wal kama banal satil asr ilal ila gurbi samas. Itu bukan menunjukkan umurnya umat ini pendek. Mereka katakan mahalun nadharin. Mahfum itu? yakni suatu istidlal yang perlu ditinjau lagi kalau lebih gamblangnya dalil yang lain yang menjelaskan pendeknya umurnya umatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Itu yang diinginkan oleh saya bin Bas dalam jawaban tadi. Pertanyaan yang kedua. Soalun ahsanallahu ilaik. Ini juga adabnya seorang talib dengan gurunya, dengan pengajarnya. Mendoakan menguntaikan doa untuk gurunya Ahsanul Laik. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Nah. Hal takni bakaul ummah fusursi dunia. Apakah yang di, apakah yang dimaksud dengan hadis tadi itu adalah <coughs> bakaul umma Ah, ya Allah ya Rabbi, kok muter iku lho penting gelek opo? Wis diomong aja muter wae balik rene, balik rono, balik rene, balik rono. Wis nang rono wis balik rene meneh. Nek kono wae wis jebak-jebak kono. Dewean gane kanca. Apakah tinggalnya umat ini di dunia itu seperti sepertiga umur dunia? Fi solusi dunia ini fi solusi umur dunia ada takdirnya umur di situ. Bukan bukan dalam dalam artinya solusi dunia itu seperti luasnya dunia. Tapi fi solusi umri dunia, sepertiga umurnya dunia. Apakah yang diambil oleh umat ini dari umur dunia secara seluruhnya sampai kiamat nanti itu cuma diberi sepertiga umur dunia? Jawabannya lu yumkin hamluhu ala rubu awil khumus. Akalu nah, mungkin. Mungkin yang nah, yang paling minim. Seminim-minimnya membawa maksud hadis tadi itu min waktu salatul asar ila guribis yaitu dibawa kepada mungkin seperempat umur dunia atau seperlimanya saja. Enggak sepertiga. Enggak sampai sepertiga. Seperempat itu lebih kecil daripada sepertiga. Seperempat lebih eh, seperlima lebih kecil lagi daripada seper, seperempat. Mahfum? Ibaratnya semangka dibagi lima. Semangka dibagi empat, dibagi tiga. Mana yang lebih banyak? Dibagi tiga lebih, lebih banyak. Ya toh? Nah, maka itu yang ditempuh oleh umat ini ya kalau nggak seperempat ya seperlima umur dunia. Ma bayna salatil asr ila gharibis syams bin nisba ila ma madha menat dunya ini penafsirannya. Antara salat asar sampai terbenamnya matahari itu eh, keterkaitannya dengan apa yang telah lalu dari umur dunia paling ya seperempat atau seperlima umur dunia yang ditempuh oleh umat ini sampai kiamat nanti. Dari zamannya Rasul saw. alaihi wasallam. itu? Bukan sepertiga. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga juga sama, diawali dengan doa ahsanallahu ilaik ya syekh. Minal ummati al-yahudi wan nasara. Apakah termasuk Yahud dan Nasara itu termasuk umat ini? Nah, itu. Bukan minal ummati Yahudi wan Nasara, bukan Yahudi tapi bacanya Yahudu. Wan Nasara, ini marfu. Bukan majrur, tapi mar marfu. Ahsanallah ilaik. Semoga Allah berbuat ihsan pada engkau. Ya Syekh. Apakah yang dimaksud dengan umat ini tuh masuk juga Yahud dan Nasoro? Nah, itu. Al-jawabu. Jawabannya dari Syekh al-ummatul mustajibah. Umat yang menyambut dakwanya Nabi. Yang menerima dakwanya Nabi bukan yang menolak. Al-muti yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimaksud. Dengan istilah umat ini. lahu ummatul ijabah. Wa amma dzaka lahu ummatud da'wati. Adapun itu siapa? Yahud dan Nasoro ya umatnya Muhammad tapi ummatud dakwah bukan ummatul ijabah. Buddha, Hindu, ya kan? dan macam-macamnya kejawen, ya kan? Demokratiun yang kufar, karena demokrat ini ada yang kufar dan enggak. Ada yang punya agama demokrasi, ada yang punya agama Yahudi, ada yang punya agama Nasoro, ada yang punya agama apa? Buddha, Hindu. Nah, ini ada komunis, agama-agama mereka itu ya agama. Itu umatnya Muhammad mereka semuanya. Karena itu zamannya Nabi Muhammad sampai akhir dunia. Tapi mereka adalah dikenal dengan umatul umatul dakwah. Demokratiyun yang kufar, baik orang Indonesia ataupun selain Indonesia, yang kufar dari kalangan demokratiyun, penggandrung demokrasi, karena demokrasi ini ada yang kufar dan enggak. Kaum muslimin yang mengkonsumsi demokrasi, ada yang kafir dan enggak. Ada yang murtad, gara-gara konsumsi tersebut, ada yang enggak macam-macam. Tapi secara menyeluruh kita katakan demokrasi kufur. Baik pelakunya kafir atau tidak, kufur demokrasi tersebut. Nah, mereka yang kufar dikatakan umatul ijabah. Apa umatul apa? Umatul dakwah. Teralat umatul dakwah. Ada umatul ijabah, umat yang menyambut dakwahnya Nabi. Kuburiyun yang murtad, mereka adalah bukan umatul ijabah tapi umat umatul dakwah. Nah, mereka dikatakan umatnya Muhammad ini dirinci. Ada yang umatul ijabah, ada yang umatul dakwah. Mereka dikatakan amma wa amma dzaka, adapun itu yang kamu sebut Yahud dan Nasr tadi itu adalah disebut dengannya baginya umatul dakwati al-kufari wan nasara walid wal musyrikin. Hmm. Ataupun al-kufaro juga, akni al-kufaro wan nasara wal yahuda wal musyrikin yuqalu lahum ummatud da'wa nah. mereka disebut dengan ummatud da'wa wa ammal muradu bil ladzina a'tahumullahu mudha'afatal ajr ma'nahu ummatul mustajibun adapun yang dimaksud dengan mereka-mereka yang diberi oleh Allah lipat ganda pahala kirota ini kirota ini Dua kerat dua kerat padahal cuma sebentar mengamalkan wahyu. Kalau diberi dua kirat yang sudah lama mengamalkan wahyu cuma diberi satu kirat. Itu namanya mudhafatul ajar yang diberi dua kirat itu. Mereka adalah al-mustajibun, mereka orang-orang yang menyambut Alladzina ajabu Rasul yang mereka menyambut Rasul sebagai utusannya Allah kepada mereka diterima oleh mereka wattaba'uhu dan mereka mengikuti rasul tersebut. Di antaranya adalah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka termasuk ummatul mustajibah, ummatul ijabah. Kaum muslimin yang mereka bukan murtad ummatul ijabah. Nah, adapun masalah ittiba mengikuti Rasul, ya ini mutafawitun bertingkat-tingkat. Nah, sesuai dengan apa? kadar itibaknya masing-masing pribadi. Nah, itu? Kadar ilmiahnya dan kadar amaliyahnya. Allahumma sholli alaihi wasallim, Allah semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana bahasa umatnya umatul ijabah diberikan apa lipat ganda pahala dengan dua kirat dua kirat dibanding dengan umat yang sebelumnya yang telah mengambil waktu panjang dari mengamalkan wahyu yang datang dari Allah kepada mereka dibawa oleh masing-masing utusan ataupun nabi. Mahum. Dan kemarin telah dijelaskan oleh beliau Syekh bin Bas, kenapa kok diberikan mudhafatul ajar lipat ganda pahala. Nah, katakan oleh beliau la dzalika li asbabin. Itu namanya apa? Talamus mencari hikmah. Karena hikmah itu ada hikmah yang atau ada yang hikmah apa yang sudah mansusoh. Hikmah yang mustambato itu hikmah yang perlu dicari oleh seorang alim. Mungkin gini, sebabnya ini sehingga diberi pahala yang lipat. Kalau mansusoh berarti sudah ada nasnya dari Nabi. Namanya hikmah alman mansusoh. Wa kalau khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Namanya apa hikmah man mansusoh. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mentauhidkan aku. Jadi hikmah diciptakan jin manusia adalah untuk tauhid. Pengesahan Allah. Memurnikan ibadahnya lah untuk Allah. Memurnikan amalannya untuk Allah. Itu namanya apa? Hikmah yang mansuso. Yang ada nasnya. Kalau mustambato. Enggak tersebutkan dalam nas tapi dicari oleh seorang alim ataupun banyak orang alim yang mencarinya sehingga mereka mendapati diantaranya telah lewat. Ya kan? Dari saya bin Bas mungkin hikmahnya demikian dan demikian. dia mengatakan la ala dalikali asbabin. Ya, bisa jadi kenapa padanya diberlipat gandakan karena ada beberapa sebab. Di antaranya apa? Umat dahulu itu setiap apa? Ada nabi yang mati, datang nabi baru, datang rasul baru yang memberikan apa bimbingan sehingga umatnya nggak gampang bergeser dari jalan yang lurus. Kalau sekarang umat kita ini umatnya kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya siapa yang sekarang ini kita yudakiruhum yusabituhum Siapa yang mengingatkan? Siapa yang memberikan suatu apa ketetapan agar nggak bergeser dari khotnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? khatul istiqomah, garis kelurusan. Para ulama, tapi ulama ada yang ulama usu. Nah, ada yang dikatakan apa? Obat ahli ibadah tapi apa? Keledai. Nah, keledai. Suka ibadah tapi apa? Keledai. Ulama usu punya ilmu tapi apa? Ilmunya enggak digunakan untuk menyelamatkan dirinya, jangan kan orang lain. Bahkan ilmunya untuk menyesatkan orang lain dan dirinya sekalian. Dan ini yang sekarang paling terbanyak. Yang paling terbanyak adalah ulama usu, ulama ulzuhal, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, nah, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu apa? Ruasan zuhalan. Terus fasuilu. Faaftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Nah, sehingga apabila lagak-lagak disisakan oleh Allah. Seorang alim di muka bumi ini manusia. Nah, meminta fatwa kepada para tokoh-tokoh bodoh. Mereka ditanya, fasu'ilu, Faftau. mereka ditanya, lalu mereka memberikan fatwa. Nah, fadallu adallu. Sesat dan menyesatkan. Ini yang terbanyak. Ini yang terbanyak. Apa itu? Maka Nggak gampang. Sekarang tinggal kalau mendengarkan suara di radio, ya kan? Ataupun mungkin tulisan di medsos atau di majalah. Antum kalau pergi ke suatu tempat di sana, di sana ada yang namanya jual kitab. Jual-jual kitab seperti di rumah sakit dan yang lainnya pasar-pasar umum. Kitab yang dijual, masya Allah berapa ratusan judul. Isinya apa? Nah, kadang yang paling banyak yang menyesatkan. Ya kan? Kemarin kita nengok di rumah sakit Mama di Lamongan. Depan masjid, depan masjid jual kita. Isinya. Ya kan? Enggak karu-karuan. Orang yang bodoh yang penting semangat dengan kitab-kitab Islami akhirnya tersesatkan dengan kitab tersebut. Kitabnya sufi, kitabnya ini, kitabnya itu semuanya dijual. Belum lagi yang lebih besar lagi toko-toko buku. Belum lagi yang belum lagi yang enggak karu-karuan. Banyak sekali. Maka hal ini tidak gampang seorang akan selamat dari kesesatan walaupun sudah berupaya untuk mencari jalan yang benar. Itulah ya Pak. Sulit lebih sulit daripada cari pering pering petuk. Nah. Ya kan? Lebih sulit. Iya toh? Kalau pering petuk gampang. Cari itu ke doyok kosnat karena di situ banyak prank betul. Harga 200 ribu sudah bisa ditiduri di situ. Oh, Iya toh? Jangan. Ya Enggak perlu miliaran. Kalau prank betul itu dibikin dipan alatnya pedang samurai. Bikin di, apa? Bikin untuk duduk di warung, piringnya anti basi. Terus berapa satu porsi? Berapa? Siapa yang mampu? La ilaha illallah. Pering nyanti sih? Nah, apalagi yang disembelih apa? Biawak makan anak sapi. Lebih-lebih lagi menu apa? Menu ayam jago melihat Allah. Terus berapa harganya satu porsi? Siapa yang satu tuku? Jokowi gak satu deh. ya kan? Itulah keajaiban dunia. Jadi maka dengan demikian ya perhatikan. Mencari kebenaran dalam masa sekarang ini. Masya Allah. Sulit. Ya kan? Illa man Allah ta'ala. Maka dikatakan al-maksum man ta'ala. Al-muwafaq man wafaqahullah ta'ala. Nah, nggak gampang. Tetangga kita, sekitar kita. Berapa banyak manusia yang ya kan? Qad kesawasan yang takisun, Telah terjungkir dan akan menjungkir balik lagi. Sampai kapan? Semoga kita selamatkan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Baik. <clears throat> Babun. Qala Imam Bukhari taala babun wa samma Nabi sallallahu alaihi wasallam salata amalan. Wa qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hmm. Babun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam salata amalan. Jadi Nabi SAW sama yusammi menamai. Apa dinamai? As-salat. Dinamai dengan amal. Salat adalah amalan. Nah, berarti kita salat, kita punya amal dengan salat tersebut. Itu amalan kita. Kalau Jabariyah, nah, seorang hamba nggak punya amalan seperti apa? Ris, ris. selai, risah, selai apa? Selai apa? Bulu. Kayak selai bulu. Nggak punya kemauan, nggak punya daya dan upaya. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, amalannya hamba bukan ciptaan Allah, tapi ciptaannya hamba sendiri. sendiri. Nah kalau itu perhatikan. Dan ini bukan kemudian berhenti di zaman dulu paman seperti ini masih ada. Orang-orang sufi mereka yang gulu dalam masalah apa? Jabr. Akalani ya guru dalam masalah apa? Juga apa? Khalqul abad. Ciptaannya hamba sen sendiri. Fi'lul abad ciptaannya hamba sen sendiri. Naklaniin. Kalau sufi dari mereka rata-rata adalah jabr. Aib. Sehingga kesirikan mereka dianggapnya itu adalah sudah kehendaknya Allah. Sampai hari ini. Dan banyak sekali manusia seperti itu. Mereka ketika jatuh dalam kesirikan dan kemaksiatan, udah ini sudah memang Allah mengingat seperti ini. Dengan alasan untuk hujah. Maunya minta uzur. Padahal Allah memberikan petunjuk, memberikan ancaman, memberikan bimbingan, mengutus seorang rasul dan macam-macam. Saya maka dikatakan bersama Nabi sallallahu Salat amalan. Wa qala la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Wa qala berkata salat berkata sallallahu alaihi wasallam la salata sahihatun. La nafialul jinsi. Nah, la salata sahihatun liman lam yaqra bi al kitab. Atau la salata sahihatun liman lam yaqra bi al kitab. Nah, paham? Enggak boleh kita takdirkan la salata kamilun. Atau la salata apa? Nah, Nah, tamamun dan semisalnya nggak boleh. Kenapa? Karena takbir dengan dari mana yang jauh daripada hakikat. Ini enggak boleh. Yang paling terdekat kepada hakikat adalah apa? Sehat. Yang paling pas dengan hakikat adalah wujud. La salata mawjudatun. Nah, liman lam yakra' Sifat ini adalah takdir yang paling terdekat kepada hakikat dan itu hakikatnya. Dengan kita nggak mungkin mengingkari wujud. Karena memang wujud. Sholat, berdiri, rukuk, sujud, tasahud. Itu wujudnya sholat. Kita nggak mungkin menolaknya. Maka karena kita nggak mungkin menolaknya wujudnya sholat, maka kita katakan la salatah sahih walaupun wujud tapi tidak sah. Ini adalah takdir yang paling terdekat kepada hakik hakikoh. Atau dikatakan majas yang paling akrab dalam istilahnya mereka. Ya kan? Maksudnya paling akrab kepada hakik hakikat. Seperti innamal a'malu biniyat. ya Innamal sehatul a'mali bi biniyat. Nah. Kalau yang paling terdekat kepada hakikat ataupun sesuai dengan hakikatnya innama wujudul a'mali biniyat. Tapi yang diinginkan adalah se sehat bukan kamal. Kalau kita takdirkan kamal, berarti meninggalkan Lapat yang paling terdekat kepada hakikat tanpa dalil nggak boleh la Tarku takdir al-akrab ilal haqiqah wal akhd bil ab'ad inilah la ya yajuz illa bidalil. Paham? Nah itu. Taib. <clears throat> Jadi tidak ada salat yang sah bagi orang yang salat yang sah bagi orang yang tidak membaca dengan umul kitab yakni al al-fatihah. Dat, bangun dat, kelunggu itu mantuk, mantuk nah, orang turawan. Taib. Al-hadis berakam sebahal wa khamsami'a wa tiga puluh empat. Kalau Imam Bukhari taala kalau Imam Bukhari taala hadatsani Sulaiman. Hadatsana Syu'bah anil Walid haun itu namanya rumus tahwilus sanad pindah sanad dari Sulaiman kepada Abbad bin Yakub. Nah, Sulaiman ngambil dari Subah, dari Walid lalu Imam Bukhari punya sanad lagi dari abad bin Yakub Al-Asadi. Akhbaran abad bin Al-Awam. Nah, sanadnya dua. An Syaibani Anil Walid bin Aizar. Nah, ketemunya di sana apa? Wa Walid bin Aizar. Ana bi amrin As-Syaibani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah. Anna Rasulullah anna, anna rasulan kata Abdullah bin Mas'ud Bahwasanya ada seorang laki-laki salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si pertanyaannya, ayyul a'mali Abdul. Amalan apa yang paling Abdul wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi as waktiha, liwaqtiha, salat pada waktunya. Wabirul walidaini dan berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Nah, Semal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Nah, ini adalah amalan-amalan yang paling afdol. Warawahu muslimun birakam khamsa wa samanin 85. Mananya artinya apa? Muttafaqun alaihi. Ini dari apa? Dari siapa? Dari Muhammad bin Abkar yang mentafrik kaset penjelasan Syekh bin Bas tadi sehingga terjadi menjadi lagi kitab ini. Nah, paham itu? Tilmidnya saya bin Bas namanya Muhammad bin Abakar itu yang mentafrik, yang mengeluarkan dari kaset sehingga terbentuk kitab yang kita baca ini sekalian diberi taklik dijelaskan bahwasanya hadis ini mutafakun alaih dengan kedekatan warawahu muslimun juga hadis ini riwayatnya Imam Muslim dengan nomor 85. Apa itu? Om Abdurrahman. Nah, Mbak Bereng. Taib. Asarah penjelasan dari Syekh bin Bas. Wa dawadihun fi annahu samma salata amalan. Ini gamblang. Jelas bahwasanya Nabi SAW menamai salat adalah amal perbuatan. Limada? Kenapa kau katakan gamblang di anas sa'ila salah? Kenapa kau gamblang? Li anas salah. Limada? Li anas sa'ila. Karena yang bertanya, tanya ayul a'mali Abdul Tanya tentang amalan. Apa yang paling abdul Sahabnya salat. Pada waktunya berarti. Salat pada waktu termasuk a, amalan. Nah. Dan itu amalannya hamba. Bukan amalannya Allah. Tapi atas masyiannya Allah, atas kehendaknya Allah. Mafhum? Atas kehendaknya Allah sehingga seorang itu bisa melakukan salat pada waktu waktunya. Kama yunsabu ilaihi sawmuhu wa sadaqatu wa hajjuhu wa bai'uhu wa sira'uhu wa dhihabuhu wa maji'uhu ila gharidari. Sebagaimana dinisbatkan kepada seorang hamba itu. Itu mana sih? Faajabah, lewat, enggak diingatkan. Menengai. Masa keliru, menengai. Faajabah maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Ini afdalul a'mali as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling abdul adalah sholat pada waktunya. Dan abdulnya waktu adalah yang paling awal. Kecuali ada dalil yang boleh ditunda seperti sholat isya. Adapun sholat selain isya, abdulnya dari awal waktunya. Seperti maghrib, asar, duhur, subuh itu afdol. Adapun bolehnya mentakhir boleh selama belum ha, habis. Maka dalam seberang siapa dapat sholat satu rakaat kemudian terbenam matahari terhitung suruh nyempurnakan. Demikian juga subuh dapat satu rakaat terbit matahari tetap suruh melanjut melanjutkan. Dengan alasan tidak sengaja untuk mentakhirkan. Apa itu ya, Pak? Taib. Ada punya pendapat itu adalah apa? Di awal waktunya. pada nah. <clears throat> Fada yadul al-annaha minal amal alladhi yunsabu ilal al-abad. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya ya kan ala annaha bahwasanya amalan-amalan yang paling utama tadi adalah termasuk amalan yang dinisbatkan kepada hamba, dinisbatkan dan dikaitkan kepada hamba. Mahfum ya, kwa? Bukan seperti Jabari. Ya kan? Manusia nggak punya kehendak. Sama sekali. Ibaratnya apa? Nggak punya kemauan. Ibaratnya tadi risa, sehelai bulu. Dihembus oleh angin, kemana arahnya angin, ikut dia. Tanpa ada kemauan. Ini jabari. Manusia seperti itu dianggapnya. Nah, itu adalah batil. Batil. Kama yunsabu ilai somu wa sadaku sebagaimana puasanya, sodakonya, hajinya, jual belinya, perginya, datangnya, dan yang lainnya dinisbahkan kepada pelakunya. Apa itu? Taib. Walihada rattaballahu subhanahu al-jaza al-amal. Dan dikarenakan inilah Allah memberikan suatu tartib nah, balasan. Adanya sebab, adanya akibat. Ya ini apa? Balasan itu tersusun di atas amalan. Selek dibalas selek, baik dibalas baik. Itu adalah susunan balasan adalah disusun di atas amal, amalan yang terjadi dari hamba. Itu namanya rottaba. Rottaba yurtibu tertib. Nah, ketertiban balasan itu jelek ataupun baik berupa dari balasan terkait dengan ama, amalan. Lianna a'maluhum sa'yuhum karena itu amalan mereka. Sa'yuhum usaha mereka. Kasbuhum usaha mereka. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Pemana alaiha resiko tanggung jawab atas apa yang dia usahakan. Lah baginya kebaikannya dari hasil usaha usahanya. Resiko yang ditanggung karena dia juga berusaha berusaha. Nah, itu. <clears throat> Pahala karena dia berusaha. Siksaan juga resiko usaha di, dia. Usahanya hamba. siwa Allah subhanahu wa ta'ala amal maka sungguh Allah telah mentartib menyusun balasan itu atas amalan dari hamba. Qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal seberat darro suatu kebaikan sungguh ia akan melihatnya. Bagaimana kalau lebih kecil daripada darro? Juga akan dilihatnya? Akan dilihatnya. Dalilnya mana? Ini kan seberat darah yang akan dilihat oleh seorang yang beramal. Gimana kalau lebih itu seberat darah? Dalilnya apa? jatuh ma'amilu hadiroh. Dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan itu akan hadir di hadapannya. Main umum. Mau sedaro lebih besar daripada daro ataupun lebih besar daripada daro. Ini istidlal yang dipakai oleh Ibn Hazm untuk membantah apa? Mafhum mukhalafah ataupun mafhum muafaqah atau mafhum al-adna. Enggak ada mafhum. Katanya. Bahwa satu ma'amilu hadiro. Ma ini umum. Mau segaro, lebih besar daripada darro, ataupun lebih besar daripada darro, ataupun sebesar darro. Akan di, dilihat. Nah. Bahwa satu ma'amilu hadiro. Nah, itu namanya apa? setelah dohiri. Model gaya dohiri. Yang mereka enggak mau berusaha dengan apa? Dengan, bisa dengan kias, nggak bisa dengan mafahim, bisa dengan nas, Mana aja dapat, pokoknya golek nas. Nah, eh, kalau gantuk, tawakuf katanya. Kalau gantuk, tawakuf. Walau alam. Nah, itu. Golek sih. Nggak gampang berfatwa. Cari dulu. Nah, itu. Mahfum? Itu gaya ya. Nah. Daripada kita bisa dengan akal, bagusan kita bilang walau alam. Karena separuh, separuh il, ilmu. Jadi punya jalan keluar. Makhratnya apa ya Ibn Hazm? Gampang. Nah, cari dulu. Bilang tawaf kok bisa nggak bisa kenapa? Hmm. Tapi apa? Ya, Pak. Nah. Baik. <clears throat> Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan Demikian juga barang siapa yang beramal dengan keburukan sepedat darat juga dia pasti akan melihatnya. Wa qala subhanahu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat sejajar ladina asau bima amilu. Ha, bima amilu. Ma ini umum. Mau sebesar darro ataupun lebih kecil daripada darro atau lebih nah, sebesar darah kan mereka akan apa dibalas. Lihat sejajar ladina asau bima amilu. Wa sejajar ya ladina asau bil husna. Nah, asanu bil husna. Asan yang seberat apapun. Lebih itu sebesar darah juga akan dibalas lebih besar juga akan dibalas dengan hus husna. Wallahu khaliqul abad wa khaliqu amalihi. Maka Allah adalah pencipta hamba dan pencipta amalannya hamba. Jadi maka dikatakan khalqu af'alil ibad. Semua perbuatan hamba adalah ciptaan Allah ini makhlukullah taala. Bukan dinisbatkan kepada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Wama ini umum. Apa saja yang kalian amalkan telah dalam ciptaan Allah. Maka dengan demikian Imam Bukhari dalilnya kuat. Ya kan? nggak mampu digoyakan. Makanya les di fil Quran makhlukun. Kalau yang maksudnya adalah kira kiraati ya sudah makhluk. Tapi al makruh kalamullah. Nah itu. Tengok, maka itu perhatikan kalau sudah hujjah itu dikuatkan dengan Al-Qur'an, wis nggak peduli Dunia pun melawan. Enggak peduli. Maju. Ya kan? Kata semobil, kalau saya sudah muktanik dengan kebenaran, la ubali wa in khalafani dunia. Kata beliau. Sekalipun menyelisih aku du, dunia seluruhnya. Sehingga aku sudah puas dengan kebenaran, la ubali, aku enggak peduli. Wa in khalafatni ni dunia sekalipun dunia menyelisih aku. Nah, itu berarti kan ya, <clears throat> Maka dengan juga eh, perkara Imam Bukhari hari itu dari fitnah. Tapi setelah mati meninggalnya Imam Bukhari jalan berangsur berangsur bertahun-tahun maka kitabnya berarti kitab yang dikonsumsi oleh kaum muslimin digunakan jadikan hujjah untuk membantah lawan mereka dari kalangan ahlul bidah. Baik. Mungkin di zaman itu zaman fitnah, banyak orang yang kabur. Bingung, nggak bisa mengambil sikap. Tapi setelah lambat laun berjalannya waktu, ya kan? Fitnah agak mereda, maka kebenaran akan semakin mun muncul, akan terlihat benar. Nah, itu perhatikan. Maka jangan ragu ketika kebenaran itu dipegang oleh seseorang, ketika orang nggak terima goncang, bingung, akan kelihatan. Kebenaran akan terus berlanjut wal harbu jalun, marro alaina wa tanla, alana. lana. Nah, itu sudah. Perang itu adalah memang begitu. Sekali berganti, sekali kita kena, waktu lain waktu mereka akan mampus juga. Tapi perhatikan. Allah khaliqul ibad wa khaliq a'malihim wa muqaddiru arzakihim wa jami'u su'unihim. Atau wa jami'i su'unihim. Wa muqaddiru arzakihim wa muqaddiru jami'i su'unihim. Ya Allah, pencipta hamba, pencipta amalan mereka juga akan yang menakdirkan rezeki-rezeki mereka dan menakdirkan dan mengatur seluruh urusan mereka. Pemukot terus. Jami'i su'unihim. Yang menentukan seluruh urusan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mafhum? Gamblang? Jadi amalan kita adalah makhluknya Allah. Ya kan? Tapi yang kita amalkan kalau berupa bacaan Al-Quran, Al-Makhluk, Kalam, Kalamullah. Baik. Ya kan? Seperti kita katakan apa? Kifah nabki. Siapa yang hafal? Kifah nabki. Siapa yang hafal? Yang belajar katur nada. Nah, jom di. Ayo Mbak Mbak siapa Mbak Abu Musa. Min dikra habibin. pena, apa? pena, hawa mali wa. Siapa yang ingat? Itu syairnya siapa? Ini kita ngomong tapi bukan omongan kita itu pak. omongannya syair. Nah, kifa nabki min dikra habibin Bena manzili wa mali, Nah. Suka ingat. Aku pun ingat-ingat saya itu Orang murut ya, sekedar apa? Iling-iling tak baik. saya ngiling. Bait syair dalam kotru ada. Sudah sampai bintang-bintang, sampai embun-embun. Kifah nabki min dikra habibin baina manzili bahawa mali, Nah, itu adalah Bunyinya seorang ucapan orang kita cuma menirukan. Seperti apa? Lir ilir. Bukan suara kita, tapi, bukan, tapi lagunya mereka. Mampu dok? Nah seperti itu. Maka dikatakan Quran kita baca itu kalamullah. Fi'il kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fi'il kita ini talaf talafutuna, talafutuna, qiraatuna. Nah, ini fi'luna, Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Abilaf dan akhir dalam lafaz yang lain, as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayu dalam lafaz yang lain salatu ala waqtiha. Tadi wa salat li li waqtiha, li wa ala nafsul makna. Bisa ala bermaknanya li, bisa. Paham? Ala bisa bermakna li. Harfu jar itu memang kadang begitu. Fi sampai mana min dan banyak sekali. Ya kan? Kadang min mananya badal. Ya kan? Min mananya badal. Tahu? Min harfu jar mananya apa, Pak? Badal. Siapa yang bisa ngapal dari Al-Qur'an? Siapa? Tentang syaitnya. Tanya sama apa? Ibnu Hizam menggundi Habib, sahabat menggundi Habib. Di sana ada min, diantaranya adalah minal makna min, adalah termasuk minak bak, badal. Cuma saya lupa ayatnya. Kita perhatikan. Qultu summa ayyukala birrul walidaini. Qultu summa ayyukala al-ziyad fi Ini sebagian lafadznya. Faja'ala salat ala waktiha qabla kulisi Maka Rasulullah menjadikan salat pada waktunya itu sebelum segala sesuatu lima Limadha li'anna ada'aha fil waqt fardun la budda minhu. Karena penunaian salat itu menunaikannya pada waktu fardun la budda minhu. Maksudnya apa? Maksudnya menunaikan waktu pada waktunya yang dikatakan waktu muasa. Ada awal, ada akhirnya. Hmm, ayo kan? Ada awal, ada akhirnya. Muasa itu ada awal, ada akhir, ada akhirnya. Seperti awal waktu asar ketika bayangan berapa? Sepanjang benda bendanya. Akhirnya sampai terbenam matahari. Itu namanya waktu muasa. Melakukan di pertengahan, di awalnya, tinggal sepertiganya waktu masih bu, boleh. Nah, tapi yang paling afdal adalah di awal waktunya. Waktu akhirnya ala yajuz mentakhirkan sholat pada waktunya enggak boleh. Ya ini menterlambatkan sampai luput enggak bu, enggak boleh. Selama masih dalam waktunya boleh walaupun di, di akhir. Cuma kadang tercela. Kenapa? Karena apa? Kesehari-harian terus sampai matahari merah-merah mau tenggelam baru sholat. Ini termasuk dibenci, dicerca habis oleh para ulama. Sholatnya para munafikin. Sekitar waktu asar. Nah, Wa ta'ammudu akhiriha anil waktu kufrun wa dan sengaja mentakhirkan meluputkan salat tadi itu dari waktu termasuk kekufuran dan kesesatan. Dan ini ya kau perhatikan. Karena sedikitnya para ahlul ilm, sedikitnya orang yang punya sajaah keberanian, sedikitnya orang yang baik, kebanyakan para pembesar dan orang yang punya kuasa kebanyakan adalah jelek sehingga banyak sekali manusia yang meninggalkan sholat tidak ada resiko nggak ada apa nggak ada sanksi hukum di bumi ini di muka bumi ini seperti di Saudi Arabia walaupun mereka nggak sholat kandang mungkin sembunyi tokonya ditutup kalau di negeri kita ini ya Allah amburadul kita pergi ke masjid yang lain lagi main judi yang lagi main judi seperti biliar itu judi biliar itu judi biliar itu judi Ya kan? Kenapa? Karena pakai taruh taruhan. Yang kalah bayar. Judi. Itu judi murni judi. Cuma karena kecil-kecilan dimaafkan oleh undang-undang yang ber, berlaku. Nah, ini. Dibiarkan. Tidak ada yang ngurusi. Satpol PP mana ngurusi itu? Paling ngurusi orang yang pedagang kelima yang salah, tem salah tempat. <laughs> itu Satpol PP. Apa maknanya terbebe itu? Satuan Pamong Pamong Praja. Polisi Pamong Praja. <laughs> Apa Projogo apa? Eh, proses jokowi <laughs> ya, paham? Tapi perhatikan. <clears throat> Jadi, perhatikan itu mentakhirkan dari di waktunya kufur wa dalal. Wa kufrun akbar kama wa sahihina. Di sini Syekh bin Bas menunjukkan di sana ada khilaf. Ada persilan dari kalangan ulil meluputkan dengan sengaja salat tersebut dari waktunya yang sudah ditentukan. Ada yang mengatakan kufrun akbar itulah yang sahih. Pendapat beliau sahih kufur akbar maknanya kafir. Wakila kufrun duna kufrin dan yang mengatakan kufur dengan kufur asgor idza kana la yatsata apabila tidak mengingkari kewajibannya wujubah. Fa ulima bidzalika anna sya'naha 'azimun wa annaha umudul Islam, amudul ah, umudul Islam. Bahwasanya diketahui dengan ini bahwasanya urusan salat adalah besar, bahwasanya adalah tiang Islam, pilar Islam. Kalau pilarnya rubuh, Islam yang mana? Islamnya apa? Ru roboh. Bangunan kalau nggak ada pilarnya jadi apa? Roh enggak nggak enggak berubah lagi bangun, bangunan? Kama fi hadis Mu'ad radhiyallahu anhu wa anna tarkah kufrun sebagaimana dalam hadisnya Mu'ad setelah anhu bahwasanya meninggalkannya adalah kekufuran. Cuma kalimat kufur ini ulama berselisih. Lafaz kufur ini ulama berselisih. Beda dengan lafaz kafir. Nah itu. Apa itu? Karena kalimat kufur ini bisa mana memang kufur, cuma pelakunya pak kafir. Inilah yang dipermasalahkan oleh ulama sehingga mereka berselisih. Maka di situ Pentingnya mempelajari apa? ilmu tentang ilmu logo dan semisalnya. yang ada ilmu logo itu kalimat yang mengandung dua makna sama-sama kuat. Ada yang mengandung dua makna dan lebih, satunya lebih kuat dan daripada yang lain. Itu yang terakhir. Ada yang mengandung semua satu makna, enggak ada yang mengandung makna lain. mendekatkan nas. Itu pentingnya untuk mengenal hal tersebut sehingga kita tidak apa? Enggak ngotot dalam satu permasalahan. Kenapa? Karena Nah, dari situ ulama berselisih dari tinjauan sisi mak makna tadi. Taib. Perhatikan. Wa fi hadis Umar radhiyallahu anhu kama qala Nafi dalam hadis Umar radhiyallahu anhu sebagaimana perkataannya Nafi karena Umaru yaktubu dulu Umar pernah menulis sebuah surat ila umalihi umal yakni para pejabatnya Umar yang ditugaskan sebagai wali-wali di tempat-tempat tertentu itu umal Ai Amirul Mukminin Umar bin Khattab taala anhu kan ajak yaktubu ila umali yakni ila umaraihi kepada para amir-amir yang diutus ke tempat-tempat tertentu. Apa tulisannya Umar? Apa suratnya Umar? Nah, inna ahamma wa yakulu. Inna ahamma amrikum indi as-salatu sungguh. Perkara kalian yang paling terpenting di sisiku adalah as-salat. Ahamma isim tafdil. Sesungguhnya urusan kalian yang paling terpenting di sisiku adalah salat. Sekarang ada nggak sekarang ini oh, para wali kota atau semisalnya dikirimi surat dari atasannya kalian harus jaga sholat mana ada ya, mana ada jarang seperti di negeri kita ini mana ada seperti itu paling ya upacara jangan sampai lewat ya wes hati-hati loh upacara kalau lewat nanti kan ada sanksi <laughs> itu aja. Salat, mau salat mau apa itu adalah urusan pribadi. Sehingga terjadilah apa yang ter terjadi sekarang yang kita lihat di negeri kita ini. Nasallahu alaihi wasallam Jadi inna hamma amrikum inda salatu faman hafidhaha hafidhat dinahu. Maka barang siapa yang menjaga salat dia akan menjaga agamanya. Wa man dayyaha Tengok itu film itu baman dayyaha, dayyaha yudai tadji menyia-nyiakan. Barang siapa yang menelantarkan dan menyanyiakan salat, maka bawa, maka dia lima siwah adya'u. Kalau salatnya sudah diselesaikan, maka selain salat lebih lebih ditelantarkan, lebih adya. Adya ini sim tafdil. Lebih menelantarkan. Kalau salat saja sudah telantarkan, lebih lagi perkara yang yang lain. Maka itu perhatikan ya Nah, antara kawan dengan kawan harus memiliki tan tanasuh. Kawannya berbuat jelek, yang lain tahu harus mengingatkan. Kalau nggak berani mengingatkan, bilang kepada orang yang bisa mencegahnya. Mahfum? Kalimat kotor yang keluar dari sebagian mulutnya, sebagian kawannya, kalau nggak berani mengingatkan, ya bilang sama orang lain. Demikian juga kawannya mungkin nah, mengajak berbuat jelek dalam Barang kata labul ilm, maka yang lain tahu harus mengingatkan. Kalau enggak, menjadilah berantakan. Ini harus. Maka itu demikian juga. Ya kan? Seperti perkumpulan yang ada dalam tempat kita seperti ini, maka harus adanya saling tanosoh Saling tanah, tanah, saling menasihati. Kalau memang enggak kadang enggak berani, karena sekarang misalnya bilang kepada yang lain yang mungkin bisa membantu. Dari situlah insya Allah umurnya kaum muslimin akan istiqomah lain, taala. Akan lurus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib, perhatikan. Wa man daya wa lima asibah adya. yakni fawwa ila goriha asattu idoatan. Kalaulah sholat sudah disia-siakan, yang lain apa lagi? Harus lebih di apa? Lebih disia-siakan. Nah, maka kita dapatkan kaum muslimin anaknya nggak sholat, nggak diurus oleh orang tuanya. Sekarang kita pergi ke masjid, sholat jamaah lima waktu kita jumpai kaum muslimin di dekat masjid, pelasan kerja dan semisalnya nggak datang ke masjid terkhusus, tukang batu. Kuli-kuli itu preman-preman itu. ya. mereka punya pahaman buruk. Ya kan? selalu kerja di masjid ada jamaah bukan ikut sholat tapi apa? Menggunakan waktu istirahat. Nanti sholat jamaah selesai baru ya, kelemer kelemer kayak tumo sewek. Ngerti tumo sewek? Sewek ikut jari. Sewek ikut jari. Tahu jari? Sari itu pakaian yang dipakai oleh ibu-ibu. Ya kan? Tenunan apa? Tenun Jawa. Kemudian situ ono tumoi, ono kutunya. Melakukannya dengan apa? Melakukannya pelan-pelan itu dengan tumo, tumo sewe. Melakukannya pelan, jalannya pelan, kelemer, kelemer, kelemer. Namanya apa? Orang yang malas dari suatu perkara itu dikatakan apa? Kelemar, kelemar koyok tumo sewe. Nah, ngapun? gu. Demikian juga sekarang ini. Kasranin. Ngerti kasranin? Para pema pemalas. para pem pemalas. Maka kita nasihatkan ya ikhwah, kalau ke masjid sekarang bawa kitab bukan setelah salam. Zikir sebentar pulang. Kadang nanti terlambat dalam membawa kitab. Maka anak-anak di maktab di asrama ini juga begitu harus kita siap dulu. Jadi harus apa? Harus benar-benar apa? siap. Nah, seperti Kemandan Nurbawan siap, dikerjakan. Nah, bukan saya maksudnya Kemandan, cuma ini nasi, nasihat. Kiranya Kemandan, Kemandan apa maksud? Tidak. Ya, kita semua apa mengingat, ingatkan. Kita perhatikan ya, ikhwah. <clears throat> Wa yashhadu li hadzal makna, dia hanya menjadikan saksi untuk makna ini. Dan menguatkan ma al-Imam Ahmad bi sanadin sahih. Dengan sanad yang sahih an Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu qala. Lakar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yauman baina ashabihi. Nah. Ya kan? Ini sarahnya saya bin Bas. Beliau membawakan syawahid penguat-penguat dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabi. Amr juga sahabi sehingga dikatakan radhiyallahu an radhiyallahu taala anhuma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada suatu hari di antara para sahabatnya menyebutkan apa? Menyebutkan salat. Faqala man hafadho alaya hafadho. Ini bukan sekedar hafidho. Hafadho. Bukan sekedar makna hafi, hafidho. Jadi benar-benar menekankan penjagaan untuk salat. Kalatlahu nuron baginya cahaya. Waburhanan dan hujjah wanajatan dan keselamatan yaumal kiamat dari kiamat. Yani siapa yang benar-benar menjaga salat. Maka menjaga salat pada waktunya, tata caranya dan tadi malah lebih abdul lagi. Dia punya cahaya, punya burhan, punya hujjah, punya bukti, punya keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Maka barang siapa yang enggak menjaga salat, maka enggak ada baginya cahaya, enggak ada baginya hujah dan bukti, enggak ada baginya keselamatan. Wa husira yaumul qiyamati ma'a fir'aun wa hamana wa qaruna wa abi wa ubay bin khalaf. Nanti pada hari kiamat yang menelantarkan serta tadi akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Korun, Ubay bin Khalaf. Ini pembesar-pembesar kufar di dunia internasional ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak menjaga sholat. Bayangkan. Nah, bagaimana kalau sedang wakil rakyat sehingga meninggalkan sholat? Ya, itu akan dikumpulkan dengan Fir Fir'aun. Ya, kan? Ngapain kita iri? Ya, wakil-wakil rakyat. Nah, itu. Demi kampanye sehingga lepas sholat. Fadayatul ala edami sa'niha. Ini sebagai bukti yang menunjukkan tentang betapa besarnya urusan sholat. Wa anna wa tarikud najat. Sungguh menjaga sholat adalah jalan keselamatan. Wa anna idha'ataha wa tarikul halak. Sungguh menyanyiakan sholat adalah jalan kebinasaan dan kehancuran. Kalau Abu Ilm berkata Abu sebagian alul ilm. Wa inna ma yuhsaru man dayya salata ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay. Bin Khalaf Lianna man dayaha imma ayyakuna idha'atuhu laha bi asbabir riyasa wal mulki wal imara. Sebagian alim mengatakan, tengok. Sebagian ini namanya apa? Hikmah. Ucapan tersebut dari Nabi SAW. Itu namanya apa? Hikmah apa? Hikmah mustambatoh. Al-illa mustambatoh. Dengan, bukan illa al-mansusoh. Apa yang al-mansusoh? Hikmahnya dari nasnya. Kalau mustambatoh yang diistimbatkan, dicari apa toh? Hikmahnya. Kaya apa itu sebabnya. Kok orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman dan Korun dan Ubay bin Khalaf? Katanya hanya saja mereka itu dikumpulkan dengan Fir'aun. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan Korun dan Haman dan Ubay bin Khalaf adalah li'anna man doya'ah. Orang yang menyanyikan sholat adalah. Kenapa orang yang demikian tadi? Karena orang yang menyanyikan sholat adalah Ima bisa jadi karena penyiasa apa menelantarkan sholat itu karena apa ada beberapa sebab di antaranya apa? Sebab riasa kepemimpinan. Tengok sini. Ah, pos-pos dunia. Kalau sampai menelantarkan sholat akan kumpul dengan siapa? Dengan Fir'aun, Haman, Korun, dan Ubay bin Khalaf. Ria, ria, satamana riasa kepemimpinan. Kenapa? Karena orang yang menelantarkan sholat, menyanyiakan sholat adalah bisa jadi ya kan? penelantarannya karena ada beberapa sebab. Di antaranya apa? Ar-riyasah, kepemimpinan. Muluk, kerajaan. Imarah, sama saja kepemimpinan, kekuasaan. Fayakunus sabian bi Fir'aun maka menjadilah mirip dengan Fir'aun. Hamalahu mulkuhu wariyasatuhu ala antogo wa bago wa takabbaro anil haq. Nah, kerajaan dia Fir'aun Kepemimpinan dia Fir'aun membawa dirinya sehingga dia melampaui batas dan mendolimi dan bersombong dari kebenaran. Ah, ini tengok ya, wah, perhatikan. Ini bos-bos besar internasional. Nah, kelas dunia. Tengok itu. Karena kekuasaannya, kepemimpinannya menjadikan dia membawa dirinya untuk togo, melampaui batas, bago, mendolimi, takabbar sombong dari kebenaran. Ya ini menolak. Wa imma dan bisa jadi antakunal asbabu lisuglihi bil wadhifa wal wizara fayakunu sabian fihaman. Ya kan? Fihaman waziri Fir'auna. Bisa jadi sebab-sebabnya apa? Karena sibuknya kerjaan dia. Karena sebagai apa? Wadif, apa wadifah? Jabatan. Wal wizara kementerian maka karena tersibukkan dengan kementerian dia, jabatan dia, maka menjadi seperti miripnya seperti seperti Haman. Haman waziru Fir'aun, menterinya Fir'aun. Sehingga Fir'aun bilang sama Haman, "Ya Haman, Ibn li sorha." Wahai Haman, gawe aku bangunan tinggi. Ya. Lali ablugul asbab. Asbab as-samawati fatal ya ila ilahi ya ya Musa. Menteri. mau namanya menteri. Dikongkon enggak nolak. Gawe. Nah. Walaupun untuk apa? Untuk mendustakan Allah berada di atas ars. Nah itu tengok. Menteri. Ah, syagolahu ma huwa fihi min wizaratin wal a'mal al wadifiyya anil ijaba ila Musa alaihissalam wal muwafaqu lima da'ilahi. Sagolahu ma huwa fihi. Nah. Haman ini tersibukkan apa yang dia berada di dalamnya berupa kementerian dia menjadi pejabat sebagai menteri. Dan menjadi apa? Dan tersibukkan dengan amalan-amalan wadifiyah. Amalan-amalan apa? Tugas. Tersibukkan dari itu, dengan itu tersibukkan dari menjawab, menerima panggilannya Musa. Nggak mau mencocoki kepada apa yang dibawa oleh Musa. Nah, karena apa? Tersibukkan aku sibuk, tersibukkan dengan apa? Kementerian dia. Tugas dia, jabatan dia. Ini ya, inilah orang yang mengejar tugas mengejar jabatan. Nah, ada bilang Allah Akbar, nah, nggak berangkat, tapi apa? Demi mentaati komen, komandan. Nah, itu perhatikan <clears throat> atasan. Maka belajar-belajar sekarang ini banyak sekali menantarkan jamaah sholat. Kenapa? Karena demi ujian dan semisalnya. Nah, sidang dan rapat sampai meninggalkan jamaah. Kenapa? Karena demi jabatan dan semisalnya. Wa imma yatrukaha min aslil mal syahawat wa ma a'tahu Allahu min rifahatil ais fayakun syabian qurun. Dia bisa jadi meninggalkan salat itu dikarenakan harta dan syahwat dan apa yang diberikan oleh Allah kepada seorang tersebut dengan apa? Dengan kelonggaran hidup rifaha, glamornya kehidupan. Glamornya kehidupan karena harta yang dimiliki maka menjadilah serupa dengan korun Allah diatahullahu amalan amalan adi, amwalan azimatan yang mana korun diberi oleh Allah harta yang sangat besar banyak wa baroh sehingga dia menjadi sombong bisa dengan sebab itu wabago dan dia mendolimi falam yujib maka dia enggak menjawab enggak menerima kebenaran Fa khosafallahu bi wa bidarihi al ardh maka bahasanya apa? Allah menenggelamkan dia korun dan sekalian rumahnya ditenggelamkan ke muka bumi wa yatajaljalu maka dia korun ini tajaljal terus turun ke dalam bumi ila yaumil qiyamah wa wadaruhu dia dan rumahnya terus yatajaljal Huwa wa daru. Daru ini fa'il ya jal Dia dan rumahnya terus tenggelam ke muka bumi sampai nanti di kiamat buah saperadoi. Sampai kiamat kau lagi tembus. Ah, sejak zaman korun ditenggelamkan oleh ke dalam bumi. Ayo. Kenapa tersibukkan dengan dunia sehingga dia nggak mau menjawab menyambut dakwahnya Musa. Inilah ya akibat para pembesar Nah, yang memegang kunci dunia. Maka jangan tergiru, ter, apa ter, tergiur. Wa imma al mani lahu sughluhu bi amal tijara wal bai' was syira fa yakun sabyan bi ubay bin khalaf. Juga demikian meninggalkan salat, apa penghalangnya? Penghalang bagi dia adalah sugul suguluhu, sibuknya dia dengan eh, apa dengan amalan dagang. Dengan praktek dagang, jual beli, maka menjadi mirip dengan Ubay bin Khalaf Siapa? Tajiri ahli Mekah. Pedagang sukses ahli Mekah. Nah, pedagang sukses ahli Mekah. Fayuksaru ma'awilan nar. Maka dikumpulkan orang tadi yang dengan sholat. Kumpulkan bersama. wabarakat oh, kepada neraka. nas allah al-afiyah. Ini talam musad. Apa talam musad? Hah? penelitian dari alul ilm. Kenapa orang yang menyanyikan salat dikumpulkan dengan tadi siapa? Fir'aun, Korun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, ini. ini namanya apa? Talamusat atau apa? Penelitian. Ini namanya apa? Istimbat. Hikmah yang mustambatoh. al ilah mustambatoh. Nah. Tapi kalau tepat, ya di, diterima. Mahum ya, Nah, kalau bagi yang nggak tahu, ya cukup dibacakan nasnya cukup. Kalau tahu rinciannya, ya dirinci nggak masalah seperti seperti ini. Dan Syekh Bas cuma menukilkan qala adu ahli ilm. Beliau menerima telah musad tersebut, menerima penelitian ter, buat terse, tersebut. Wallahu taala alam. Wa bi ya'lamu anna al-muhafadha 'ala salati min ahamil muhimmat wa min a'dhamil faraid. Dengan ini diketahui bahwasanya menjaga salat termasuk kepentingan yang paling terpenting, termasuk kewajiban yang paling terwajib, yang paling terbesar. walaupun kalau sallallahu kalau Allah azza wa jalla hafidu ala salawati wa salatil wusta. Segala salawat seluruhnya dan terkhusus salat asar. Salat wusta. Kenapa kalau salat asar ini apa? Banyak mengganggu. Bentar lagi, sebentar lagi. Ya kan masih banyak pelanggan. Ini nota masih banyak, masih kosong. Belum terisi Ah, nota-nota masih banyak? Nah, belum terisi. Nah itu, perhatikan. Nah, ini kan itu. Demikian juga pemain sepak bola. Nah, pemain sepak bola. Orang yang lomba gerak jalan, karnaval dan sekalian itu semuanya. Sehingga mereka apa? Kadang enggak sholat ah, asar demi gerak jalan, demi lomba gerak jalan, demi karnaval, demi bola dan semisalnya. Maka dikatakan semua mobil bolehnya apa? Mukhadirat. Termasuk sabu-sabu. Nah, satu buta, satu apa? Buram. Nah, satu buta, satu buram. Akhirnya enggak tahu waktu, enggak tahu waktu. Itu sabu-sabu. Paham? Nah, itu. Nggak tahu waktu. <clears throat> Tapi juga Allah Ta'ala Ta'ala walladina hum an salatim yuhafidun ulaika humul warisun. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ini orang-orang yang menjaga sholat Mereka pewaris firdaus, mereka abadi di sana. Walladzina hum an salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun. Mereka menjaga sholat balasannya apa? Di surga dimuliakan. Fadha yadul ala nas salata wa iyal mizanu. Wa anal mutakhallifa anha qad takhallafa an kulli khair. Maka timbangan yang paling inti Barometer yang paling terpuji, yang paling istimewa adalah menjaga sholat. Perhatikan di sini. Dan yang menelantarkan adalah mereka yang takol takhallafa. Mereka orang yang apa? Mundur. Orang terbelakang dari seluruh ke kebaikan. Wa anal muhafid alaiha qad adraka kulla sungguh orang yang menjaga sholat, memperhatikan sholat mempelajarinya sehingga menunaikan dengan cara yang baik sungguh telah menjangkau menggapai segala kebaikan. Mahfum ini. Taib soal kata uh, Sa'il, nah ahsanallahu ilaik hadisun la khaira fi dinin la salata fihi. Bagaimana hadis ini ya Syekh? Ahsanallahu ilaik. La khaira fi dinin enggak ada kebaikan dalam satu agama yang enggak ada salatnya. Qala la arifu. Beliau bilang aku enggak tahu hadis itu. Lakin walakin ja'a ma'nahu, lakin ja'a ma, lakin ja'a ma'ana bi wafdi ahli Taif. Lakin qaribun min hadzal ma'na lam mastaratu alla yusallu. Kami datang maknahu mungkin atau datang bersama kita dalam apa mana wafat? Wafat itu utu, utusan. Wafat itu utusan dari suatu kampung Nah, di sini adalah utusan alut taif. Orang taif di sana mengutus orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih, ya diutus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke sana, nemuin Nabi. Nah, di sana mereka sampai datang kepada Nabi, mereka mensyaratkan nggak sholat, ya nggak diterima. Masalah sholat nggak sholat, nggak di, nggak diterima. Mafhum istaratu. Allah Yusuf tidak sholat, nggak di, nggak diterima. Cuma di sini nggak disebutkan tentang matan yang pas mungkin beliau lagi, lagi apa? lamnya yastahdir. Enggak bisa menghadirkan nas yang sempurna sehingga dibawakan kepada maknanya. Inilah ya, Pak. Ya kan? Terus yang mungkin dalam hal itu jika itu mungkin tidak dipersiapkan sehingga apa? Maknanya apa? Sekadar membawakan mak, makna tidak sempat membawakan nas hadisnya secara utuh. Dan itu adalah sudah perkara yang wajar dari seorang alim. Ya kan? Biasa seperti itu. Kadang luput dari zakirohnya lah dari ingatannya secara sempurna sehingga disebutkan secara maknanya dan semisal semisalnya. Tapi ya ini sudah kita cukupkan semoga ada faedahnya. Semoga kita tersibukkan dengan mencari ilmu ini, kita bisa mengamalkan dengan ilmu dan sebagai hujjah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat banyaknya manusia yang terlantar dari ilmu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu